Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bantere Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. para alim, para ustadz yang saya takzimi Kepala Balai Pemasyarakatan Surabaya bersama staf dan rombongan yang saya hormati Bapak Kalapas Sidoarjo bersama staf dan rombongan Bapak Kalapas Lamongan bersama staf dan rombongan yang saya hormati khusus pengasuh pondok pesantren atau bah Al Mukarrom Kiai Haji Kusnan bersama seluruh pengurus pesantrennya yang saya hormati ibu-ibu dharma wanita para santri ngono dapurane santri <laughs> santri rupane burek-burek Saman kalau lapo iso manggon Aku nyawang raimu asli ku tunggu ya Para wajah-wajah rungokno ta. Uh, wajah-wajah kriminal yang mudah-mudahan hatinya tak seburuk wajahnya. Oh, berarti ki sama nyuruh mongso nek ora bejaji rupamu. Saudara-saudaraku seluruh warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas 2 B Gresik yang saya cintai yang saya hormati rahimakumullah karena siapapun itu kepingin dihormati dan siapapun kepingin jadi orang yang terhormat betul sebejat-bejatnya orang itu kalau nggak dihormati pasti marah sang betik uang ewang itu nggak dihormati mesti mewangkel senakal nakalnya orang itu sebenarnya butuh kehormatan Makanya kalau ada acara-acara itu perhatikan, itu pelajaran buat kita. Yang saya hormati Bapak Kiai, Bapak Ustadz, yang saya hormati para sesepuh, semua pasti yang saya hormati. Para pejabat yang terhormat, anggota dewan yang terhormat, jamaah sekalian yang saya hormati. Itu pelajaran betapa setiap orang itu kepingin terhormat, kepingin dihormati. Kalau nggak dihormati, oh pasti marah. Saya pun ketika ngaji di lembaga pemasyarakatan kayak gini, Padahal yang saya hadapi kan aning ini ini gitu. Tapi saya ngomongnya tetap yang saya hormati. Coba andaikan saya jujur. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang terlaknat. Yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat dan yang keparat. Nah, aku iso-iso diantemi sandal sampai coro-coro ngono. -coro tetap yang saya hormati karena saya yakin betapapun ini dapurane tetap kepingin terhormat saking aneh kan dalanmu isek keliru naik makanya aku yakin sampean nggak kepingin ada keluarga sampean yang menghuni rutan betul siapa yang bercita-cita anaknya menghuni rutan pengen roh aku masa ono sing ngomongin yang anaknya e, nak bapak yang e ngutir mau neng gresik nih kelas 2B kon menikuti kudu iso Nusa Kambangan ngono ah. Iku lek gak wong tuwa koplak gak kirono iku. Aku ngomong ini sing tak adepi anjene wong kuculuk-kuculuk kabeh kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua kepingin terhormat, terhormat di hadapan manusia, terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai mohon maaf ketika saya ngasih pembinaan di lokalisasi, Kok guyu? Iya biyen sobomu kono biyen. Saiki wis dibina ndok kene ya kudu waras. Saya tetap harus menghormati mereka betapapun yang saya hadapi mohon maaf wanita-wanita yang katanya nakal. Saya ketika ngaji kasih pembinaan ya eh, ibu-ibu dan mbak-mbak yang saya hormati tetap coba saya ngomong apa adanya eh, ibu-ibu mbak-mbak eh, para londe-londe sekalian. Yang suka menghancurkan rumah tangganya orang. Juga para begenggek-begenggek yang gemar menghabiskan duitnya suami orang. Iya dicamah aku. Gak bisa saya diumpah-umpah, dimaki-maki. Gak ketepaan ya iso ditawani aku. Wong, mohon maaf banget yo. Saya jadi teringat waktu habis kasih pembinaan di salah satu lokalisasi. Itu kan disuguhi ya kayak gini lah, Tepak istirahat. Itu yang nyuguhi yo ketepaan kok yo ayu Tepak ngaji ku yo jewil apa kabeh, rukut ngono. Tepak sing nyuguhi iki tepak ayu. Akhirnya tak panggil, "Mbak, sebentar, saya mau nanya." Ya enggak apa-apa, Pak Ustad. Ngono ku hatiku yo sempat ser-ser ngono ya. Lo Ustadz juga manusia. Akhirnya tak tanya, Mbak, apa zaman maaf Mbak ya, saya mau nanya Jangan tersinggung. Enggak Pak Ustadz, saya enggak tersinggungan kok. Ada apa sih Pak Ustadz? Akhirnya saya tanya, apa mbak enggak kepingin insaf enggak kepingin tobat ya Allah Pak Ustadz siapa sih yang kepingin kerja kayak gini ini karena juga saya udah darurat udah enggak ada jalan lain kebutuhan banyak cari kerjaan susah kalau semuanya udah cukup saya juga mau tobat Pak Ustadz ya Allah ngunuku sik terusane lu sing gak enak Barangkali Pak Ustadz mau yang ada diskon 50 persen. Akhirnya saya punya kesimpulan bahwa ternyata sebejat-bejatnya orang itu pada dasarnya dia baik. Guyumu kok gak mari-mari ngono Mohon maaf. Halo akhirnya rumah ta ngone u gandung jopo gandung kene padha ndableke kon <clears throat> ta ternyata yo ya sejahat-jahatnya orang sebejat-bejatnya orang pada dasarnya dia itu kepengen baik karena pada dasarnya dia itu baik ingat Allah subhanahu wa ta'ala menyelehkan menyelehkan yo. Ya mendekek lho. Apa? Ayo iya, kaya lambemu itu Manusia diciptakan di dunia ini kan dalam keadaan baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia Diciptakan Allah itu dalam keadaan baik. Maka hidup ini dapat tugas untuk melakukan amal-amal yang baik, hal-hal yang baik, dan hidup ini diberi tugas untuk menjadi orang yang baik sampai nanti mati pun mati dalam keadaan yang baik ketika menghadap Allah juga harus dalam keadaan yang baik pada dasarnya itu nah wes wes cek gak kakean ngomong ya dalam bahasa agama baik itu disebut dengan istilah sholih. Sholih ritual solih sosial. Ngerti taga tidak ngomong model ini. Ayo ngomongi uang sing iq ini rendah ya kudu menyesuaikan. boh boh ini tak nih. Lah aku ngomong model ini sama paham taga. Ya wes. Solih ritual sekaligus solih sosial. Ini harus dua-duanya. Harus komplit. Tidak boleh timpang. Gak oleh pincang. Tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Solih ritual saja tanpa didukung dengan solih sosial yang baik, tidak cukup belum dikatakan solih, belum bisa jadi manusia baik. Atau sebaliknya, solih <clears throat> sosial tanpa ditunjang dengan solih ritual yang baik, tidak cukup. Solih ritual itu yang berkaitan dengan hubungan langsung kepada Allah melalui jalur ibadah mahdoh. Ya kayak sholat, kayak puasa, baca Al-Qur'an, kayak gini mau selawatan, ngaji bareng ini dalam rangka untuk meraih solih ritual. Nah, solih sosial itu tersalur melalui interaksi. lah gak ngerti, kurung umum mesti terasi. Melalui jalur muamalah, ibadah sosial. Niki sing elekmu dek ini kene lah ngaku wae ta, lah gak ngono sampean gak kira manggon nang kene. Lah ngono lho, cek cepet urusane, wis enak jujur nae. Ya mungkin ada sebagian yang salah tangkep. Sing endi ya? Sing salah tangkep. Oh gak ono, gak ono iki. Iki ancane bajingan kabeh kok. Lah ya sing gak trimo maju om rene. Aku ijen musung sakmene kae mesti kalah aku. Ngene. Lagi nek kepala rutan Rangira wani model ngomong kaya aku ngene iki. Pengen dikeruyuk sak pirang-pirang. Lah nek aku sing ngomong gak kira wani wong masih ngene iki sik tetep dikualat sih an. Karena saya yakin di batukmu itu ada kebaikan. Nah, iki sing arep tak jukuk iki. Makane sering-sering ngundang aku, Pak. pokoknya lek sering ngundang aku model ngene-ngene iki waras kabeh. Syaratnya situ sumbut. Pokok sumbut ya berangkat. Loh, sumbut itu artinya apa? Pikirmu lah duit ngono to. Artinya sesuai sing sing dijak ngaji ya semangat, saya juga ada waktu, ada hasilnya. Itu namanya sumbut. Pikiranmu duit itu namanya bajingan nih pikirannya, wis ngono ae. jangan negatif thinking. Oh josu udon Dipikir kiai Ustad itu materialis gitu. Gua anggap kiai itu lek karo duit terus mohon, ngono Yo arep kok. Lah ini kalau dua-duanya harmonis, terjalin dengan baik, hablum minallah itu ibadah ritual, hablum minan nas itu ibadah sosial. Ini yang akan jadi orang yang mulia, terhormat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak kasih contoh. Orang-orang yang betul-betul terhormat di kalangan manusia dimuliakan Allah itu pasti solihnya komplit ya solih ritual ya solih sosial contoh Panglima Besar Jenderal Sudirman pahlawan nasional pejuang kemerdekaan beliau luar biasa hebat Jenderal Sudirman itu top selama mimpin perang melawan penjajah mulai merebut kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan. Jenderal Sudirman itu tidak pernah ketangkep sama penjajah. nggak pernah ditangkep Belanda, nggak pernah ketangkep Jepang, nggak pernah ketangkep sekutu, nggak pernah dibuang, nggak pernah diasingkan, nggak pernah dipenjara. Perang dikepung sama penjajah. Hampir ketangkep, lolos. Oh, setiap meh ketangkep lolos. Iki rata dudono nih, soalnya mesti ngomong mau tiru potonganmu. bahaya lek potonganmu duwe ilmu ngene iki jelas bahaya lha sampean ora patek sakti yo nyolong pitik kecekel maling ketengan kone ku gurung pinter rojo dadi maling dice, maling mesisan oleh 10 triliun maling ini dua seragam sing lengkap pangkatnya dukur dadi maling nyolong terima nyolong pitik penggaweanmu lak nyolong ayam ngono iku to halo ya ana sing judi ketangkep barang ngono ya ana sing gara-gara sabu eh, eh, ngene barang Mau sampai saiki durung waras telere raimu Halo. Halo. Mohon maaf bakal apa hajur ya wis wong-wong ini. Masih santak gembuane dok ini ini seru ngono ta? Jenderal Sudirman itu sakti. Ya. Mulia, ya. Terhormat, ya. Luar biasa, iya. Ternyata usut punya usut, beliau punya jimat. Wah, mesti kepingin nih. Apa jimatnya Jenderal Sudirman sehingga beliau begitu hebat? Tutuake, Bro. Ake jarene. Ngene. Lha <laughs> iku mesti ana sing ngrasani. Iku kiyaine yo gawe akik iku lah. Iki duduk jimat. Satu, saya itu memang suka keindahan. Jadi mulai dulu kalau tahu Kaset-kaset ceramah saya mulai tahun 2007, 2008. Iku aku yang gak ake wajan aku seneng ake ke Yang kedua, sunnah Rasul. kancing Nabi Rasulullah itu juga pakai cincin. Cuma yuk cili moyo si siji yuk aja tinggone kabeh. ada sing tak gaya api, apik. yuk kaya pekmu. Koral dilus. Mono jenggarai dah Lah wes ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Enak Pak Kusnan, membina kroco-kroco ini model kayak ngene iki enak. Masih ditautuki gak kira gak kira mangkel. Gak kira mangkel. Angel golek ustaz model ini iki angel. Mangkane yo larang. Loh, orang-orang yang model kayak gini langsung didoi Al-Quran surat kesekian, ayat kesekian. Mendal. Iso-iso ustadznya dilokno, ustadz gendeng yang ngono barang. Tapi lek macak podo gendeng yang ini kan. Dia merasa bahwa saya juga bagian dari mereka, ngono loh. cara ngene, membaur ngene guys Allahumma sholli ala Muhammad. Jimate Jenderal Sudirman itu tiga. Yang pertama, beliau itu daimul wudhu, mengabadikan wudhu. Bahasa Jawanya ngelanggeng no wudhu, tidak pernah batal. Oke, setiap batal langsung wudhu. Habis kencing, yuk langsung wudhu. Tut wudhu, tit wudhu, tet wudhu, pret wudhu, brot wudhu. Lo kan yuk beda-beda suaranya. Tergantung ukuran bokong. Semakin besar bokong ya, semakin gede volume entut. Yombo kok ngono. Kalau bokongnya kecil tipis, nah suaranya yo ya cilik. Tapi lo bokongnya kau pedih kandil yo ya. beda. Wes. Wes tarung rungokno. Beliau Jenderal Sudirman itu tidak pernah batal wudhunya. Setiap bablal langsung wudhu pokoknya angger batal langsung wudhu mau tidur wudhu beliau jadi tidur dalam keadaan suci dari hadas begitu bangun wudhu subhanallah emang wudhu itu rahmatnya Allah orang yang punya wudhu ditemani malaikat tapi kalau nggak punya wudhu apalagi nggak pernah wudhu ditemani nah, <laughs> setan kayak rupamu itu Loh kok gak kena gimana toh? Orang kalau punya wudhu itu dijaga malaikat. Sama nek gak percaya coba. Kate nyolong wudhu dhisik engko lak gak sida. Sampean winginane nyolong iku tepak gak duwe wudhu kok. Loh kok masak dikandani? Itu loh. Wes wes. Wajah kalau kesiram air wudhu itu dibarengi rahmatnya Allah air wudhu itu dijadikan malaikat sama Allah maka sunahnya habis wudhu kan nggak boleh jangan dielapi jarkan saja dijarno lo melu-melu ayo oh, malaikat kok diusap-usap begitu loh biarkan saja itu air wudhu itu malaikat dan air wudhu itu menjadikan hurun muhajjalin bukan hanya besok di akhirat cerah cemerlangnya di dunia juga Wajah yang sering dibasuh air wudhu jelas beda dengan wajah yang nggak pernah terbasuh air wudhu. Kalau nggak pernah terbasuh air wudhu itu meskipun ganteng cantik itu modele yo ya boyo. Ya? Nah betul betul modelnya ngono. Nggak ada cahayanya, nggak ada nurnya. Modelnya ku belenek ngono nyawang. Tapi kalau sering terbasuh air wudhu itu mengandung aura meskipun hitam Ya contohnya saya. Ndak, ndak, ndak, subhanallah. Ini, wes. Perempuan itu juga gitu. Kalau kau pengen cantik sebenarnya nggak perlu macam-macam make up. Karena kecantikan itu sumbernya dari dalam, inner beauty. Oh, bajingan nih lo ngomong betul. Bukan outer beauty. Lah kadang-kadang mohon maaf, banyak perempuan yang salah. Kepengin cantik itu raine didempul. Alisnya kerek Resi bersih diganti buntutnya kalau jengking. tidak tahu apa Teknologi kecantikan itu sekarang kan macam-macam. Ada yang pasang wis mbuh apa ae jenenge ngono iku. Ada lagi nyambung rambut. Bahasa Inggrisnya higher extension gitu. Lah kok kowe gak kira iso ngomong ngono ku. Ada lagi menyambung bulu mata. Bulu mataku bahasa Inggrisnya aidem. Iki dibikin jentit gitu kayak kayak kepeting kadang nggak mau kalah sambung sampai 3 meter ndak wudhu, biasakan wudhu, berbanyak baca Al-Quran, berbanyak baca sholawat, ini akan mempercantik zahir batin. Uh, Panglima Besar Jenderal Sudirman itu langgeng wudhu, nggak pernah batal wudhu. Subhanallah. Yang kedua, Jenderal Sudirman itu, ini bukti ya, bukti kalau beliau daimul wudhu itu diantaranya ketika napak tilas perjalanan Jenderal Sudirman, napak tilas perjuangan Jenderal Sudirman itu di setiap titik, di setiap tempat yang pernah disinggahi oleh Jenderal Sudirman itu ada tempat wudhu wadah air untuk wudhu yang terbuat dari tanah itu bahasa Indonesia-nya saya nggak tahu jujur tapi kalau bahasa agak Inggrisnya saya tahu namanya the padasan itu mohon maaf Pak nanti mohon maaf ngadepi ini ini nggo bahasa teman-teman yo gak ono gaene kok ya ngajine model ini iki yang penting kan mereka faham nah wis ada itu sampai sekarang setiap titik yang pernah disinggahi Jenderal Sudirman itu pasti ada tempat air untuk wudhu beliau memang beliau seperti itu terus yang kedua jimatnya apa Jenderal Sudirman selalu sholat di awal waktu ini yang sulit ditiru. Saya ngomong dewi guru karuan iso niru. Lo bener. Begitu masuk waktu sholat segera laksanakan itu sholat. Sekalipun dalam keadaan perang berkecamuk. Beliau betul-betul menjaga sholatnya dan sholatnya mutu dan kualitas. Jadi kadang-kadang seperti itu. Mohon <laughs> kurung azan iso murang-muring barang. Meso kadang-kadang kurung azan. Yo gak usah tak nomor so aku kokon meso. katanya maling kurung azan. <laughs> Nah, sampean yo peduli Ini kadang-kadang udah nggak mau ngejawab azan, terus nggak sholat sholat, sholatnya aku modelnya di tunda-tunda. Udah nanti aja sholatnya, waktunya masih panjang. Engkau aing sholat, engkau aing, engkau aing, engkau aing terus. Akhirnya nggak sholat. Sekali sholat digabung ke siji. Usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal Oplosan lillahi ta'ala sholat barang dioplos. Yang ketiga, yang ketiga, Jenderal Sudirman itu sosialnya juga tinggi. Yang dua tadi kan hablum minallah, ngelanggeng no wudhu, sholat di awal waktu. Itu kan hablum minallah, betul? Betul, saman gak ngerti ya wis ngomong betul ngono loh urusannya cek cepet tak nih betul nah cek kita goblokmu jadi yang ketiga ini hablu minan nas luar biasa beliau sosialnya tinggi setiap singgah untuk beristirahat di satu kampung atau desa eh masih ada sisa perbekalan sisa bahan makanan padahal ini bekal untuk perang loh ini Jenderal Sudirman selalu kasih instruksi ke anak buahnya ini sisa-sisa bahan makanan bagikan ke warga sekitar sini yang miskin. Subhanallah. Padahal itu untuk bekal perang. Disuruh bagi ke warga desa yang miskin. Luar biasa. Pantas kalau beliau dihormati, dihargai, dikenang, diteruskan perjuangannya. Nama beliau abadi dijadikan monumen. Bahkan dijadikan nama-nama jalan. Hampir tiap kota di negeri ini ada jalan protokol, jalan utama yang pakai nama beliau, Jalan Jenderal Sudirman. Jenengmu tiga jenenge God kok gak payu. Saya lumayan jenengku ditulis dok kene payu. Subhanallah. Lagi tak kasih contoh. Yo biar dicontoh gitu loh, biar saman tiru. Saman lah kepengen tobat ah. Oh, gue bawaan teri temenan tak gak. Eh. Ngene. Allahu yarham Gustur Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ke Sama nih uang Indonesia atau uang Afrika? Gustur itu Presiden RI yang ke keempat beliau luar biasa hebat lepas dari secara fisik ada keterbatasan beliau mohon maaf secara fisik matanya mata gohirnya nggak bisa melihat tapi mata hati dan mata batinnya tajam enang emang nggak bisa melihat beliau makanya waktu beliau jadi presiden itu banyak yang demo ngawur aku murang muring aku ngurung gue mau ngawur kostur mundur Gustur mundur rasane ati mu atos. Jangankan mundur wong maju ae nuntun kok dikon mundur. Wong wis ngawur tok wong-wong. Atiku lewara iki. sakit aku demo ngawur ngomong beliau luar biasa beliau Gus sudah wafat Allah masya Allah Muhammad. Tapi tak kasih tahu jenengan semua tak kasih tahu. Yang ziarah ke pesariannya Gus Dur, yang ziarah ke makamnya Gus Dur, tiap hari tidak pernah kurang dari 3000 jamaah. Bendino. Saya dapat informasi dari teman-teman, rombongan-rombongan bus peziarah ke makamnya Gus Dur, tiap hari nggak pernah kurang dari 70 sampai 80 bus. Bendino. Lah sampean sampean ki soleh wis mati, kira-kira sing ziarah nang kuburanmu ana pirang geledekan. Hah? Sak saya gak kebek. Anakmu gorong karuan gelem ora kuburanmu. Nyapa nang kuburane bapak, bapak bajingan ae. Ampun yo ya, ben. Muga-muga ampun temen ngono. Makanya pantas tiap tahun dihauli. Haul Kiai Haji Abdurrahman Wahid, haul Kiai Sopo haul Kiai Oh <laughs> no, hole maling. Aku ceramah yang mono ini gurung tahu diundang pengajian umum dalam rangka peringatan haul maling terkenal. Ajur <laughs> yo benok. ini padahal saya maling cili-cili dorong ya, maling gede-gede Eh kapan-kapan ya tak garap sisan maling gede-gede. Nah, anjen ku ini, iki. Aku ndak ngurus ngaji ndek endi ngaji ku ya model ngene iki. Saya siap resiko kok. Umpama gak diundang neh ndok kene, golek nggon liyane. Apa bingung. Tapi ya rata-rata yang pernah ngundang saya itu mesti ketagihan. Eh, maling ini ketagihan ngurungok omonganku. Aku dhewe kadang-kadang. <laughs> Allahumma sholli ala Muhammad. Gus Dur kok begitu hebat? Coba, padahal sudah wafat loh. Hebat. Zaman tak kandani ya. Gus Dur itu ibadahnya ke Allah biasa. Biasa. Saya tahu sendiri. Gus kalau ibadah ke Allah biasa. Gus itu kalau sholat subuh cuma dua rakaat. Kok diguyu tuh? Ada yang salah dengan kata-kata saya? Lah iya. Gus Dur itu kalau sholat maghrib ya cuma tiga rakaat. Podo karo sampean. Nggih. Gak sholat bareng nyaut nggih kon niku. Subhanallah. Tapi kok begitu hebat beliau. Apa? Di antara faktor penyebabnya hidupnya digunakan untuk khidmah melayani umat, melayani masyarakat, sampai kepentingan pribadinya kalah, kepentingan sendirinya kalah demi masyarakat. Sehingga Allah menanamkan rasa cinta di hati umat. Kenapa beliau dicintai umat? Karena beliau mencintai umat. Ini penting untuk pemimpin-pemimpin. Pemimpin itu kalau kepingin dicintai rakyat, rumusnya sederhana Asal pemimpin mencintai rakyat, maka pasti rakyat akan cinta sama pemimpinnya. Moga-moga Pak Kosnan ngrungokno iki. Gampang, kata orang Jawa gini, pokok isok dadi gula mesti dirubung semut. Nek dadi tembelek ya dirubung laler. Makanya saya kalau ngaji ning jobo ya. Tepak ono ya calon-calon DPR, calon-calon bupati, calon gubernur. Sebenarnya mudah untuk menarik simpati masyarakat itu mudah. Apa yang keluar dari hati pasti akan masuk dan diterima hati. Ngono. Artinya apa? Bersihkan hatinya, luruskan niatnya. Kalau memang benar-benar niatnya baik, pasti otomatis rakyat akan senang. Ndak usah pakai keluar-keluar saudara-saudara. Mari kita berjuang bersama-sama saudara-saudara. Saya berjanji kalau sampai menang dan terpilih akan membela kepentingan rakyat kecil saudara-saudara. Uang saya gila diomongin ngono pret Malah kadang ngono gede-gedenan masang gambar baliho di pinggir-pinggir rembong manuk gak uman dalan setiap kate mabur nobro gambarnya calon-calon ngono ono calon wedok masang foto gak iso gawe kata-kata posone dipatang pasang ambek mengengeh ngetulis tulisannya keliru coblos saya sudah terbukti rasanya Sembuh, <laughs> mbuh. Wes. Nah, lepas dari eh, Ya terus ya terus, tapi tolong sing rumongso gak melu nyangoni gak ada cerewet. Karing rungokno rewel. ini. Ah, beliau wali atau bukan ya wallahu a'lam. Karena la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu hakikatnya wali kecuali sesama walinya dan Allah swt. Nah, yang datang di hadapan saya ini juga wali tapi wali murid. Ya, moga titik ya wali nikah. Ada nyalon wali kota potong amur akhirnya habis ya. duit. Tapi setidaknya ya punya karakternya wali lah. Nah, gampang-gampang ukuran kewalian itu diantaranya dilihat dari perilakunya kepada Allah dan perilakunya kepada sesama. Jadi gak gampang-gampang. Saya jadi ingat tahu ono ngomong doa aku ngene. Ten mriku niku wonten wali. Aku penasaran, akhirnya tak takoni. Lah sampean kok weruh lek iku wali? Nggih. Kabare ngono. Dekne iku iso salat ndek dukure godhong gedang. Langsung tak jawab, Yo iya iku wali codot iku aku. rene iso salat ditukuri godong gedang terus wali ngono ta. Cek gampange ya lek pemain sirkus. Ya lek pesulap. Memang wali itu punya karoma, punya keistimewaan. Tapi nek urusan ibadah tetap prosedure podo karo Kanjeng Nabi, tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tetap nurut Kanjeng Nabi. Rasulullah itu kalau sholat ya tidak aneh-aneh, Rasulullah itu kalau sholat ya di masjid, di musola, di rumah. Saya itu belum pernah kok baca hadis yang bunyinya ketika Rasulullah sholat di atas godong gedang. <laughs> Ya sholatnya ya seperti yang dituntunkan kepada kita, ndak harus aneh-aneh. Wanggitmu wali terus wane aneh pengen jadi wali terus jenggotnya diingut tau wow, kayak ikun, Halo. Rumahmu tak? Eh, wali murid halo aman rumah nota. Rasulullah itu hidupnya juga proporsional ideal ini untuk kita contoh memang Rasulullah itu kan teladan beliau memberikan keteladanan yang super keteladanan yang prima dalam seluruh aspek kehidupan Rasulullah hidupnya proporsional ideal wayai ya ibadah yo ibadah. Waya sembayang yo sembayang. Ayo jawaban yo. Waya sholat yo. Waya ngaji yo. Waya wiridan yo. Waya nyambut gawe yo. Waya mangan yo. Waya turu yo. Ngono. Demikian pula ketika malam hari Rasulullah membagi waktu hidupnya itu jadi tiga. Ndak kok terus nang Gusti Allah tok ndak. Sulusun li ahli yang sepertiga malam awal untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, untuk cucu, bercengkrama dengan keluarga. Karena keluarga juga butuh perhatian, butuh kasih sayang. Wasulusun li, li nafsi yang sepertiga malam berikutnya untuk pribadinya, untuk istirahat, untuk tidur. Wasulusun li robbi yang sepertiga malam akhir untuk Tuhannya, untuk bercinta, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Jadi orang yang bener itu gak kok terus wis Gusti Allah tok tok tok tok sing dipikir. Terus gak ngurus donya, gak ngurus keluarga. Ndak seperti itu. Islam gak mengajarkan seperti itu. Wah gitu muter tasbih. Ayo. Ber ber ber ber. Wiridan tasbih diputer ber ber ber ambek wiridan Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi wer wer wer Sumiyati Sumiyati Sumiyati Sumiyati wer wer wer Sulastri Sulastri Sulastri Terus ndak gelem kerja, ndak gelem nyambut gawe. Ndak, kalau makam kita ndak boleh seperti itu. Ono wong ndak modele ngono. Insya Allah ya kaliren. Halo. Halo. Halo. Saman rungokno ta. Memang prioritas ibadah itu sesuai profesi. Yang prioritas. Saman ngerti tak prioritas ini? Ngkrungumu yo ya potas ngono. Sembong mbuh ngomongi wong ngene iki angel kok. penting dipentingno lho, ibadah sing difokus eh Iya ya ngomong iki. Sing dipenno sing di inti ibadahnya sampan ku ndek kono ngono lho Itu sesuai makam, sesuai bidang, sesuai profesi. Gampangane sesuai profesi. Pakai contoh, lek pedagang prioritas ibadahnya yo dodolan, jualan yang jujur. Itu yang menghasilkan pahala besar, menghasilkan keuntungan besar. Dunia akhiratnya dapat. Ini yang prioritas di samping ibadah-ibadah yang lain, tapi tetap ada prioritas. Kalau guru prioritas ibadahnya apa? Yang ngajar murid-muridnya, ngekei ilmu untuk murid-muridnya. Murid prioritas ibadahnya apa? Belajar yang sungguh-sungguh. Tukang syuting. Iko barang. Prioritas ibadahnya apa? Ngintip. Nginceng lho nginceng. Ya cuma lek ngintip ya sing roto, Bro. Kadang ngono tukang syuting gak tepak yo. Nyuting tepak wong ayu disuwik nol Sing disoteng ayu, disote ngayu. Gawedeno andeng-andenge lo ketok. Sak pola pola lambe ku ketok kabeh. Tapi nah, lek sing disoting wong tuwa diliwati seret. Pokoke <laughs> lek tukang syuting modele ngono, tak dongakno mripate timbilin kiwa tengen ngisor ndukur. Mangane sing rata aja aku tok ae sing disoteng. Ada, prioritas itu ada. Petani yo ngarap sama iku. Wong tua prioritas ibadah didik anak. Kalau ustad, ustad tukang ya prioritas ibadah yang mulang ngaji. Mulang ngaji murid-muridnya mulai mengenalkan baca tulis huruf-huruf Al-Qur'an itu. Alif fatka alif kasro'i alif doma, u. Lah banter. bafatka fathah, ba kasra, ba bu. Banter ya. Alif ya sukun fathah ai lam fa sukun fathah lauf ya doma yu. I love you. Ustaz kok Alif ya sukun fathah ai mem sin sukun kasroh mis ya doma yu. Ya ngono iki. Ini prioritas ibadah. Nah, sipir-sipir iki prioritas ibadah yang jaga potong ngamu ngene iki. Aja sampai ucul. Nah, iku ganjarane gede, Bro. Aja sampai ucul. Ingon-ingon model ngene iki. Mohon maaf. Halo. Lah kalau kiai ya, ya prioritas ibadah yang wiridan. Loh iya dong, kiai kok. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Kok ramil gak ate, langsung Qadim. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Langsung Qadim kok. Lapo kok ramil barang. Pas kok ramil iri, aku gak ate disebut ya. Iku eh, gak masuk Asmaul Husna. Langsung kodim gue. Ya Allah ya kodim, ya Allah ya kodim, ya Allah ya kodim. Prioritas ibadah kiai wiridan. Iya. Ngerti? Ya Allah ya Rahim. Ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ngono. Ah suwe-suwe engko ya ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana dana. Ya apa bangun masjid kentekan semen. Ya? Ayo ya butuh dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Es, rungokno. Tentara prioritas ibadah menjaga kedaulatan negeri, menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan dan serangan musuh yang akan menghancurkan negeri. Polisi, nah, prioritas ibadah yo, kamtip mas, kelipotong amun potong Enggak usah guyu wong ancene ngono temen kok. Makane aku pesen kon mene lek wis metu dolen nang omahku ya. Tak gecek semua. <laughs> ya maksudnya tak kobloke. Sik dadi waras temenan ngono lho. Ajak zikir, dikasih solusi, dikasih motivasi, dikasih ngono. Gratis-gratis gak ada yang bayar. Nanti mau nuturi dapuramu ngono iku. Endi omahe jare? Kok ini gak tau ngrungokno pengajian Mangkane mlebu ndok kene. Wes. Wis takon, ndi omahe? Aja sudono kok dirampok ngono karo dene. Mangkane gak disudono. Eh, sering ngono wes wes, Allahumma sholli ala Muhammad. Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat. Yo. Meminimalisir tindak pidana, tindak kriminal. Meniku. Nah, pejabat prioritas ibadah yo. Yo tanda tangan karo setempel itu. Pengajuan remisi. yo, betul betul potong Mlebu sik rong wulan jalur remisi yo berkelakuan baik iku sing garakno cepet oleh remisi ku kelakuanmu ku sing apik lah aku janji lek wis metu aja kumat maneh awas kon konangan aku kumat maneh tak gasak kon temen tak wis temen tak titeni mangkane tak pentelengi situ-situ raine aku cek weruh kapan-kapan aku lek wis sampean metu mah kemau tarik ketemu deh gue tahanan tuh. Siapa ngerti mana dari kiai ini diamini malaikat aku sering ngomong loh jadi belum tentu orang-orang yang berpenampilan seperti ini dalam pandangan Allah lebih jelek daripada orang-orang yang berpenampilan seperti ini bener Bahkan dalam bahasa simpel saya sering saya istilahkan mantan bajingan itu jauh lebih baik daripada mantan kiai. Oh no. Kenapa? Mantan kiai ada harapan, mantan bajingan tuh ada harapan jadi kiai. Tapi lek mantan kiai gak ketepan jadi cangkemu ya sing ngomong ya. Aku gak melu-melu. Jadi kalau pejabat ya prioritas ibadah ya tanda tangan sampai setempel itu. Nah, tanda tangan eret eret setempel cetok. Itu prioritas ibadahnya. Misal, ya, misal kok ada proposal pembangunan masjid, pembangunan pesantren. Ya udah usah banyak pertimbangan lah. Apa ini? Proposal Bapak. Apa? Bangunan masjid, bangunan pesantren. Pulpen, heret-heret cetok, setempel cetok. Wes, ini insya Allah jabatannya barokah. Oh, kok pejabat kayak proposal. Apa? Bangunan pesantren. Iya, tak tanda tangan nih tapi golek cair ya kurang puluh persen <laughs> Ini pejabat yang lebih bajingan daripada bajingan. Oh no. menengah Pak tenang aja saya lu ngene-ngene ki lo kapan seneng nek gak wayang ngene iki. Dhek iku senenge ya, nih tepak ngene iki Syukur-syukur ya kaya kepala rutan Pak Kusnan anu pengajuan proposal. Apa iki? Ya, alhamdulillah Pak saya sudah bebas. Terus ini saya alhamdulillah dari pembinaan selama di rutan ini saya alhamdulillah Pak. Sekarang saya diserahi musola. Ngono misalnya ngajukan proposal dilihat Pak Kusnan. Ya umum cepet tanda tangan eret teret teret teret delok. Berapa ini? Dananya yang diajukan. Ya 50 juta. Cukup Kayak musola 50 juta. Ya weh, ndak cukup, aku tak tambahi satu juta. Lah ngono. lo lek Pak Kusnan gelem ngono, allah bangkrut. Jadi Loh, itu yang prioritas. Ini loh, jamaah sekalian, dulur-dulurku. Ngene. Waduh panas. Ngene, sing iso ndadekno wong bener. Soleh itu modalnya bener. Iki kok dadi wong sing mulia. Nah orang yang paling mulia itu yang gimana? Takwa. Takwa ini yang menjadikan orang bener. Saya ulang. Yang bikin orang jadi bener itu takwa. Kalau ilmu cuma bisa menjadikan orang itu pin pin pinter. Dengono. Hui uy, Awas tak catet gak oleh remisi kon. Apa rame ayo, Pengajuan remisi ditolak. Lah, nek wis mlebu ndok kene iki lho sing mbok arep-arep lak remisi ku tok to. Oh, wis potong ngamu. Wis ngene. Muga-muga aku gak ngatut gendeng muga-muga. Cuma sekalian, dulur-dulurku, gini ya. Lek iso, dadi wong urip iku ya pinter, yo ya bener, yo ya bener, yo ya pinter. Tapi untuk bisa mencapai bener dan pinter, pinter dan bener, sulit. Nah, ini ada dalil hubungan antara pinter dengan bener. Tolong ditirukan sama-sama. Yang mau menirukan dalil yang saya baca ini saya doakan mudah-mudahan cepat dapat permisi dan cepat dapat hidayah. Rungokno. Saya doakan yang mau menirukan dalil yang saya baca ini mudah-mudahan rezekinya lancar. Nah, minimal gampang gelek utangan. Lha paling penting kanggo sampean. Sampean metu teko kene golek utangan repot yo bingung sampean. Soale sampean ini saiki di masyarakat gak pati dipercaya wisan. Lah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat niku yo angel. Nggih napa mboten? Oh, alhamdulillah jujur. Makanya tak dongakno, gampang urusane karo masyarakat. muso guys stempel, wah aku tau dikai ngaji karo Anwar Zahid. Nah, ngono tobat temenanan aku iki, telok. Bathukku ono stempele tobat yo bathuke cek ireng no cek pantas. Mana sak sama metu tatap-tatapno cah gadis e Halo. Aman rungono. Iki sama cek ngerti hubungannya antara pinter dengan bener. Diturunkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kullu pinterin beneran walaisa kullu benerin pinteran gak kabeh wong pinter iku bener lan gak kabeh wong bener iku pinter akeh wong pinter sing gak bener lan akeh wong bener sing gak pinter tapi timbang dadi wong pinter sing gak bener luwe becik dadi wong bener masih yo gak pinter soale minterno wong bener iku luwe gampang tinimbang no wong pinter bingung ya wis Wah, aku ae bingung kok. Apa maneh sampean? Loh, tapi saya bertanggung jawab dengan teman saya ini. Lek ono sing kate bantah, aku siap kok dijak argumentasi. Masih yo batuk ireng gak kira kalah. Ayo, aku mau lah ngomong ini sih laisa kullu pinterin beneran Yo ya, sorry aku pakai dalil kayak gini soalnya tak tuh ono dalil ayat Quran potong kamu gak kira paham gak ono gaene ngetuki dalil ngene duwe kula sallallahu alaihi wasallam Yo ya tambah longa longo ngaji karo ngene-ngene gak perlu kakean dalil gak perlu dikai pengertian-pengertian yang mengarahkan pikiran dan hati mereka jadi positif Menuai motivasi yang paling penting ya, lebih-lebih pakai gaya yang model eh, friendly kayak gini iki ngono carane kewereng mendal kabeh mari dijak ngaji malah meso-meso barang ngono potongan gini gini. iki nah aku karakternya ngene iki sapal aku sarapanku bendino wisan Nanti mau ngadepi potongamu, ngadepi narapidana nusa kambangan yang penggaweanku Nanti mau potongamu, oh, bajingan kelas teri. <laughs> Wis tarungono ta? Ngono gayane gambare tato. Wetenge gambar bom. <laughs> Kelek gambare granat. Anggitmu polisi wedi karo tatomu. Wis gak tau wepak kono. Bathuke gambar pedang bersilang ngene. Es mbuh mbuh wis. Es. Iki ngene, artine ngene, Bro. Sampeyan rungokno. Lho ngene iki lho Pak, gak gelem mari arek-arek dijak ngajin. Soale ngajine enak. Nah, coba dikai ustadz sing serius metenteng. 10 nah, menit wis diobraki ustaz e, kan. Kowe nang wis nang boleh lah ngono. Mau ngadepi ngene-ngene. Tapi lembek aku gak kira gelem mari hari arek ngene. Makanya sering-sering undang saya. <clears throat> Dijamin warga binaan sini akan jadi warga binaan terbaik di seluruh Jawa Timur. Oh no. Nah, nek warga binaan ini jadi terbaik, lah kepala rutane gak ya munggah pangkate. Gak kira rugi, Bro. Ngene. Yuk, kepala rutan ya perlu dibina gitu. Lo kadang malah jadi pemasok sabu-sabu ya. -sabu eh. Nah, kasusnya wes akeh di negeri ini banyak kasus seperti itu. Aku wis nyekel model ngono wis nyekel kabeh aku. Kepala rutan yang do kedonyan kedonyan nih lah ngono. Malah menjembatani peredaran narkotika nih lembaga pemasyarakatan. Ono model ngono itu Tapi lagi gak iku. Gak. Sing tepuk tangannya tahu oleh sabu-sabu ya. Aku kayak bocoran nih, sing nggo mlebu merene. Karuan ya, karuane tak lapor nih. Es. Laisa kullu pinterin beneran. Tidak semua orang pinter itu bener. Betul nggak teman-teman saya? Orang pinter yang nggak bener ada apa nggak? Oh malah banyak Pak Jare Pak. Yang merusak negeri ini orang goblok apa orang pinter? ngono Pak jawabannya arek-arek eh yang menghabiskan duit negara ini orang goblok apa orang pinter ini pada lara arek gak tau sekolah loh iso jawab Lo sampai negara perekonomian kolab bisa lagi. Zaman tak kasih informasi ya, zaman gak tau nonton TV ya. nonton TV ya kuatir nek beritamu Dewi. Perekonomian negeri ini sedang subhanallah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar tembus 14.400 lebih. Coba. Kowe kok gobek-gobek iki apa di duwe kowe mikir ngene-ngene barang. Yo ora kira arep tukar dolar ada ngene-ngene barang. Ndak usah gobek-gobek lah. Wis cukup batin ngono loh. lho. apa ada ngene-ngene barang. Loh ini kalau sampai dolar tembus di atas 15 ribu, khawatir ada krisis ekonomi lagi loh. Subhanallah. Saya itu kalau lagi ke luar negeri ya. Guyu mau kok gak enak. Gini-gini itu undangan ceramahnya tekan Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang. Subhanallah. Ya pancene gak tau nyekel HP dadi gak Pak. Gak karo ya wis karo gak apa-apa lah, karo gak apa-apa jangankan potonganmu ya wah aku dewi itu heran jadi wah aku yang kayak gini kok diundang aja neng Korea neng Jepang neng Taiwan neng Hongkong ini saya ngundangi goblok tapi aku ya. tapi yo balak-balik nyatane Subhanallah dan jamaahnya juga luar biasa. Kayak rata-rata jamaah di sana juga orang kita, TKI, TKW, konco-konco teman-teman yang kerja di sana. Kalau saya lagi ke Mekah ya, tempat umroh, tempat haji itu tukar duit itu malu saya. Enggak duit sak gebok oleh telung lembar ngono Oh, wisin. Jadi martabat kita sebagai bangsa Indonesia malu. Awak dhewe enggak duit sak gebok lho. Nggowo diwadai kresek. mining, dijolno oleh petang lembar. Ya Allah. Nah, lagi sing ngentekno duit sampai hutang negara itu subhanallah. Cuma iki aku ya diomongin koncoku aku Yohan. Ya, nah aku ya gak ero ya. Utange persise piro kan ndak ero. Aku diomongi koncoku. Utange negara Indonesia ki, umpama kok dikongkon nyauri rakyate, setiap satu warga penduduk Indonesia itu nanggung hutang 13 juta rupiah. Jadi misalnya ibu-ibu meneh sampean kok nglairno procot yo. Nek bathuke anakmu ono tulisane min 13 juta ngono wisan. Lho iki yo gara-gara wong goblok apa wong pinter? wong pinter sing gak ben gak bener apa maneh kaya sampean wis goblok gak bener bisa, acur acur, Ajur ya sama nih nasib paling elek nang donya sampean. wes goblok gak bener pisan. mlebu penjara pisan lah sing yang maning penjara donya penjara akhirat penjara donya wis kaya ngene lorone apa maneh meneh penjara nduk padahal loro nduk donya iki gak ana apa-apane dibanding loro nduk akhirat sama di penjara ndek donya iki wis luworo ta Nggih mboten. Ya pol gak iso ketemu bojo, gak iso ketemu anak, Masya Allah. Nemen Iki sing nggih donya kurang nggo akhirat. Padha ya. Enak nduk donya, gak ana apa-apane dibanding enak nduk akhirat. loro nduk donya gak ana apa-apane dibanding lorong nduk akhirat. Soale donya iki mek gambare akhirat, sama tak kandhani. Donya iki gambare akhirat, donya iki gambare akhirat iku asline. Gambar karo asline beda ta gak? Ya waduh bedane. Ana gambar sepur karo sepur asli. Oh, rupane yo mirip, bentuknya mirip, modelnya mirip, tapi bobotnya yo seje. Junjungane yo seje. Antep gambare tak antep asline. Hmm, apik gambare tak apik asline. Larang gambare tak larang asline. Oh, donya ki mek gambar. Dadi sama ojo kepencut karo gambar sampai lali asline. Gambar pesawat karo pesawat yang asli. Waduh bedane. Yo rupane yang mirip bentuke yo mirip, modele yo padha, tapi yo bobote yo seje. Nggih. Hoi. Gambare Luna Maya mbek Luna Maya sing asli. Taman cara dikon milih nu milih sing ndi? Ya areke gak gelem karo potonganmu. <laughs> Eh. Hey. hey. Makanya kanjeng Nabi Rasulullah kalau memberikan perbandingan antara dunia dengan akhirat, mad dunia illa karojulin adhol asma'ahu fil yammi. Nah, gak kira ngerti to. Makanya yang lali lapo tak waca barang dalil. Harape. Dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat itu perbandingannya seperti ada seorang laki-laki yang jarinya dicelupkan ke laut, drijine dicelup dicelupno di segoro, mari ngono dibatek. Nah, bandingno akeh ndi banyu sing kari nduk segara karo banyu sing kanthil nduk driji. Akeh ndi? Sak gedhe gedene driji, ana driji ning gedene sak cagak listrik. Cemplungno segara, celupno segara terus dibatek. Nah, i banyu sing kanthil nduk driji iki donya, sing kari nduk segara, nah iku akhirat. Yo gak ana apa-apane dibandingno. Makanya ya, sak enak-enake donya, ngrasakno enak donya iku bujuk goroh iku bujukan enak sing asli temenan do akhirat sak loro e loro nduk donya goroh iku loro bujukan loro sing temen do akhirat tak kei gambaran negatif gambaran gak kira paham <laughs> soalnya rapati cerdas sampean Do iya temen. Enak dong nduk bujuan bukti bujukan. Oh, seenak enak yang ngerasa no enak dong donya, isih iso keturun no sampean. Ayo sampean no apa yang paling enak dong donya, lek saya tetep iso turu. Tapi lek dong gone akhirat meni, saking enak yang saking nikmate sampai gak iso turu. jadi dong swarga meni gak ono acara turu ya ono. Gak ono, saking enake sampai gak iso turu. Lah, sak loro-loro dunyo donya, ngerasa no loro sing paling loro digapuki polisi pas kaitan ketangkep iko lo Sampai kukumu dicabut gak etang barang kok. Pas digepuki, gepuki wong kampung iku lho. Iku lak loro to. Loro njaba jero, awak loro, rai melu loro, wisin konangan wong. Sorry ya, saya mengingatkan masa lalumu. Meskipun itu sebenarnya sudah kamu kubur dalam-dalam, tapi kan untuk taubat kan harus perlu sekali waktu. Ya Allah, aku lapo biar kok koyong ngono. Ngono lo Ini sak loro-loro yang no loro ndek gonin dunyo iku loro bujuan Soalnya saya iso turu kok, saya iso keturun. Tapi nek dek goni akhirat iku loro asli. Saking lorone gak iso turu. Jadi dek nerokoi e gak nawang turu. dek swargo ya gak nawang turu. Nduk swarga gak ana wong turu saking enake, saking senenge. Nduk neraka gak ana wong turu saking susahe, saking lorone. Nanti gak iso ketemu kanca ngomong lho. Bro, aku wingi ketok sampean digepuki malaikat. Nduk gone neraka. Ya apa rasane, Bro? Embo aku keturun. Gak ana ngono iku. Nduk neraka keturun. nanti sampean gak iso ate ngomong ah mlebu neraka ya wis. Apa-apa kaitane loro suwe-suwe lek adaptasi lah ya biasa. Oh, batukmu amuh. Nduk neraka adaptasi. Loh. Buktine ngene lho sampean tak kei bukti ya. Wong iku saking senenge, saking senenge, saking senenge ilang kok susah. Saking senenge gak iso turu, turu ilang, ngantuk ilang. Aman misalnya yo, kau kawuwangen karo bojo sampean. Wis aman nduk kene misale, misale yo ya? lima wulan apa setengah tahun, kau kawuwangen gak tau dibesuk. Pol kangen kangene. Pas ngantuk meh nyosop-nyosop. Meh nyosop-nyosop. Saking ngantuke beliyeng beliyeng beliyeng beliur beliur beliur. Lah kok mendadak bojo saman teko? kiro kira sampean ngantuk isek ta ilang? Ayo semangat. Sapa-apane semangat iso tangi kabeh ngono. Ya Allah, Dik, kok gak ngomong sih, Dik, sampean nek kate mrene ngono. Ngomong ya apa sih, Mas? Lek gubengi sampean niku ya apa? <laughs> yo ilang ngantukmu, apa maneh bojomu ndak ketok wayu ngono. ketok teko besok ya Allah alhamdulillah ibu bojoku yo saya sayang ambek aku masih aku wis koyok ngene iki lho. Tibae bojoku yo ya sik sayang. Saking senenge sampean ilang ngantuke. meneh nduk swarga gak ana wong ngantuk, gak ana wong turu. Mas tak contoh maneh saking lorone saking susah gak iso tuh. Misale sampean ngopantuk pol ngantuk berat. Lah omahe sampean kobong. Kira-kira sampean langsung cerekal ta. Ayo turu bisik mau ah. Mosok atene genine tutuk kene. Ya gosong sampean ya cerek kalau masih ngantuk kaya apa ini kan gambaran toh lu ngekei gambaran Nego ning ngene ngono-ngono ae ta ora usah angel-angel ngulangi wong ngene-ngene itu dalil tambah ra paham kayak contoh sing model ngene iki kok temen nak mikir deh ya Allah dunia iki mek gambar berarti sing tak uber yang mono yamene sampai aku diuber-uber wong kampung iku aku mek godaki gambar Nah lapo gambar tak nih kerusuk-kerusuk bengi-bengi koyo ngono. Lho iki akeh lho, wong kepencut karo donya lali akhirat. Iku jenenge kesengsem karo gambar lali asline. Wakeh ngono iku ana Joko ya. Sik gurung rabi, terus karo pamane iku disudono gambare arek wedok. Iki lho nak kapan kawinmu? Gak kawin-kawin kanca wis duwe anak kabeh. Iki lho paman duwe calon. Arek wayu bareng ditontok wayu gambare. Seweneng. Ya Allah man, arek endi iki man? Ini kini arek cerdas sak ngono, arek endi iki man? Omahe endi man? Anake sapa man? Sampeyan wis ketemu areke ta? Kapan aku ditepok ditemokno man? Kapan aku dipethokno areke iki man? Berusaha kepengin nentuk asline, berusaha kepengin oleh asline. Lah nek arek gak cerdas, disudono iku lho calon ono arek wedok wayu. Saking senenge nontok gambare iku lho nganti gak mikir asline. Guyang, guyu nontok gambar. Wis seneng karo gambare tok seneng. Gambare suwek ditangisi. Iki jenenge wong sing kepencut karo gambar lali asline. Akeh lho. Iku wong kejeron jenenge. Kejeron lek mikir. Akeh lho, kepencut karo donya lali akhirat. Makanya sampai sholat gak iso khusyuk gara-gara donya. Kejeron niku. Allahu akbar kabir walhamdulillah katsir hukuman sak petang tahun ya syarikallah bidalakum wa Allahu Akbar padahal <laughs> Eh, kasih tau kasih tau gak tak terus no. Terlalu banyak yang tersentuh nanti. Terlalu mancep soalnya, terlalu mancep. Uang kejeron. Makanya maksud saya gini, nikmati. Jadikan jadikan lembaga ini bagaikan taman bunga yang indah. Subhanallah, kalau zaman bisa seperti itu, wah ini luar biasa ini perubahan yang didapat luar biasa, signifikan sekali. Kalau Anda bisa menjadikan ini sebagai betul-betul taman bunga yang indah. Jadi zaman wah ketemu karo sipir seweneng. Wah, alhamdulillah foto artis. Eh, kepala rutan kok teko. Wah, lakone teko. Hmm. Seweneng. Selamat pagi, Bapak. Hmm, ora kok kepala rutan teko Merenang, merenih. ayo Ingat saudara-saudaraku sekalian, gak kelemari. gitu. Gini loh. Pada dasarnya setiap orang itu punya kesalahan, punya kejelekan. Siapa sih yang nggak punya salah? Siapa yang nggak punya dosa? Jangan dikira kalau saya yang kasih nasihat ini lebih baik daripada Anda semua. Belum tentu. Mungkin kalau dalam pandangan manusia, mungkin Anwar Zahid lebih baik daripada sampean. Tapi siapa tahu di sisi Allah sampean jauh lebih jelek daripada saya. <laughs> tambah mantep bisa jadi anda jauh lebih baik ngono oh, loh mungkin sekarang kan tingkat kemungkaran dan kemaksiatannya kan berkurang tuh. selama dikurung kan berkurang kata ngelakoni maksiat apa sampean ora arek wedo ya arang-arang kapan berumur? padha lanange mentolo ah kemungkarannya jelas jauh berkurang subhanallah halo halo jadi nopo tingkat apa kesempatan untuk mendapatkan pahala sama di sini itu besar loh Apalagi zaman betul-betul meluangkan waktu untuk baca Al-Quran, untuk zikir, memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terutama sih, dosa ini ngentok-ngentok itu loh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Nanti bangane zaman misah, misuh apa dengan misuh itu terus lantas zaman hukumannya diringankan. Tambah iso nemen. Tapi lihat zaman gak istighfar, gak mau cokoran, subhanallah. Karena mohon maaf, yang gak punya dosa itu cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing gak duwe dosa itu mek Kanjeng Nabi. Wali ae iso duwe dosa, tapi dosa cilik. Begitu sadar langsung tobat, langsung istighfar tanpa ditunda. Kalau kita yang namanya manusia, siapapun itu tempatnya salah. Kullu bani Adam khotoun. Semua manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa. Ibarat kata pepatah, tiada gading yang tak retak. Tiada mawar yang tak berduri. Yo. Ojo cie-cie. Dipikir Ustaz nggak bisa beginian. Tak baleni rungokno. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada api yang tak berasap, dan tiada entut yang tak basin. Salah ya dek cie-cie barang. Lo kabeh uang yang dua elek, sak api uang ini mesti ana elek, betul? Pasti itu. Tidak ada orang yang komplit kebaikannya itu tidak ada sempurna kebaikannya tidak ada kecuali Rasulullah pasti ada kekurangannya mesti Allah kasih lambang di antara bentuk lambang itu ya postur tubuh manusia ini kan simbol betapa manusia ini nggak ada yang sempurna pasti ada kekurangannya ada plus minusnya itu ada di satu sisi baik tapi di sisi yang lain jelek pasti itu halo satu sisi dapat, sisi lain yang lain dia nggak dapat. Iki jenenge menungso ngono. Kadang ono wong lanang itu oleh nih tapi liane nggak oleh. Rupane nggak panteng tapi yo nggak tahu gablek duit. Kerja apa nggak tahu tepat. Dagang yo keliru nyusu, nyusui lo keliru. <laughs> Coba-coba maklaran yo kebojok. Rupane kan tapi gak duwe du. Rupane kan lumayan kena gaya pameran. Kayak sawang-sawangan. Ana wong lanang rupane ya gak bejaji. Ya rembes ngono. Jembo uris rada merongos. Tapi duwite akeh, pinter golek duwe. Duwite akeh, cuma rupane elek. Lumayan kena gawe pesugihan. Yo wis ngono iku. gerek sing komplit iki ndak ana. Kandhane kadang ana wong lanang gede dukur gede dukur tapi gombong ya oleh ndelondeng tok iku. Ndelondeng dawa tapi melur ngono model. Iso gulir-gulir. Njunjung beras 3 kilo iso goling kok. Mlaku kena kipas angin iso jungkel. Padahal daukur gedhe. Ana wong lanang ku cilik ndik kunting metekel. Tapi kuat. Cilik. Ya cilik kunting tapi kuat. Lepo winter penekan. Nah, celingkri, celingkri, celingkri. Nek menehi gak gelem mudhun kok. Nika nemu nah, mudhun, nemu nah, mudhun. Ngono ya saya gandul-gandul. Nyenengno modele. Ya. Maksude menehi yo ya, benano genteng. Benano anten yo. Ya. Yo antene TV, yo antene dhewe. Dadi padahal wonge cilik. Artinya tidak ada yang komplit sempurna api itu tidak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf, demikian pula perempuan. Satu sisi dapat tapi sisi yang lain dia nggak dapat. Ya sih ngono iku. Macam enak kon ngaji karo rokokan. Yuk istirahat sik ta. Engko ae. Cek awet. Soale kon iso rokokan arang-arang. Gak ono sing nukokno gak iso tuku. Halo. Terus apa enggak? terus yo rungokno. Ini bukti bahwa manusia nggak ada yang sempurna. Wong wedoke kadang ngono, oleh ayune tapi liyane gak oleh. Ono lho. Rupane ayu, cuma yo cerewete gak betahi. Ngomelan. Ngono iku, ono sing rupane ayu yo gak cerewet. Apa terus? Matur suwun. Iya iya. Jadi ndak ada yang sempurna itu ndak ada. Kadang wong wedok iku yo ayu yo gak cerewet, ya gak ngomelan, ya gak bisu. Wayu. Kan wis sip to nggih, Sang. Ya, wis ayu, gak ngomelan, gak cerewet. Cuma loro-loron. Diluk-diluk dandakno. Mosok digawe pisan nyontekno. Ya yes, ngono iku, ngono. Ndak ana sing komplit ndak ana kadang mohon maaf rupane gak ayu yo sedengan sedengan aku kata ngomong elek sungkan yo sedengan tapi sehat kuat ya maksudnya ku roso oh apa digotongi kabeh prabote omah yo resik diusungi wonge rupane orang bejaji tapi sehat rupane elek tapi sehat gak tahu lorok saking sehatnya mungkin nek bledek ke moro pok oh, sing lanang ya gobek-gobek ini bojoku wong ta logam ini. ini urusan urusan dohiria apalagi hubungan dengan Allah Subhanahu pasti kita banyak salah, pasti kita banyak dosa, maka kita disuruh banyak istighfar, disuruh banyak bertaubat. Rasulullah itu nggak punya dosa, nggak pernah salah, tapi Rasulullah pernah bersumpah, "Wallahi ini la astaghfirullah kulla yaumin aktsara min mi'ati marrah." Demi Allah, kata Rasulullah, aku istighfar memohon ampun kepada Allah tiap hari nggak pernah kurang 100 kali. Padahal Rasulullah nggak punya dosa, nggak pernah salah, tapi istighfarnya banyak sekali. Nah sing nduk gue. kuwi. Ate gak kenek maneh aku rene dikon gandeni ndasmu kok. Zaman ku tajak muhasabah, introspeksi gitu. Kita yang banyak salahnya, kita yang banyak dosanya, kita itu termasuk yang ngomong. Saya nggak merasa lebih baik dari Anda kok. Bisa jadi saya jauh lebih jahat, lebih jelek, lebih banyak dosanya daripada Anda. Soalnya dosa itu catetane sing gawa malaikat. Angkitmu sing dosane akeh ndek kene, sing kono ki lan duwe dosa ngono. <laughs> Kadang yo akeh kono. Sorry Pak, nyenengno ini ini ini Kapan seneng ini gak wayang ini ini Gak disangoni gak yo ya, wis. Aku ngomong ini sudah dinggon ini ini iki. Ndak ngurus. Apalagi kita harusnya istighfarnya lebih banyak lagi. Gitu loh. Hoi. Coba Kenapa kita disuruh tobat? Karena kita banyak dosanya. Apa dampaknya kalau mau tobat? Apa akibatnya kalau nggak mau tobat? Allah kasih contoh, dua makhluk yang dulunya sama-sama penghuni surga. Satu manusia diwakili Adam alaihi salam. Satunya lagi iblis. Ini sama-sama penghuni surga. Sama-sama diperbolehkan menikmati fasilitas surga, tapi sama-sama melakukan kesalahan. Adam melakukan kesalahan. Wong dilarang mendekati syajaratul khuldi, eh malah memetik, mengambil dan memakan buahnya. Karena kesalahan itu Nabi Adam diusir, dikeluarkan dari surga. Iblis juga melakukan kesalahan, melakukan tidak kriminal. Diperintah sujud, hormat, tunduk kepada Nabi Adam, iblisnya nggak mau. Karena kesalahan itu, iblis juga diusir dari surga. Sama-sama salah, sama-sama diusir dari surga. Bedanya, Nabi Adam mau tobat, Iblis nggak mau tobat. Karena Nabi Adam mau tobat, maka besok Nabi Adam selamanya akan tinggal di surga. Kembali ke surga selamanya tinggal di surga. Iblis nggak mau tobat, maka selamanya iblis nggak akan pernah bisa menginjakkan kakinya di surga lagi. Nah, dari dua contoh ini, Nabi Adam dan iblis, mari kita tanya pada diri kita sendiri-sendiri. Kita tanya pada diri kita masing-masing. Kira-kira yang hadir di sini ini keturunan yang mana? Kalau mengaku sebagai keturunan Adam harus mencontoh Nabi Adam. Apa? Tobat. Kalau nggak mau mencontoh Nabi Adam, jangan ngaku keturunan Nabi Adam. Kalau nggak mau tobat, berarti lebih dekat dengan yang satu tadi. Siapa? Kena ngomong iblis kalau jok nyawang aku kan Tak wesisan. Ngomong iblis kalau nyawang kene. Nyawang ombak senang kon. Ya Allah. Gitu loh. Nah, sekarang taubat itu ada yang diterima, ada yang enggak. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Sekali lagi untuk bisa diterima taubatnya itu ada beberapa syarat. Ayo sama-sama ditirukan ngaji saya. Ngaji model Jawa. Ya. Sekali lagi saya lihat mayoritas yang datang ini Jawa, betul? Ya boleh Dok kene terus malah jadi gibas ya ndaruh aku. Ya enggak pelecehan. Anu tanpa dilecehkan kamu sudah leceh oh. Ngapain melecehkan kamu itu tidak ada gunanya. nggak usah dileceh no, lu leceh. Apa yang menuntut ya? Pencemaran nama baik. Namamu yang baik lu yang di. Kok dicemar kok tanpa dicemarkan ya tahu baik namamu Apa menuntut pencemaran nama baik? Nama baikmu di mana kok? bakalah yuk gak ketangkep gue ini ini pelajaran ini pelajaran udah gelem wis sih nah kayak ayo tirokno ngajinya model Jawa e. di Tirokno mana cik tobatnya diterima ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Arkanut taubati Utawi Piro Piro, rukune tobat iku arbaatun ono papat al Awalu, utawi kang kawitan iku al getunu getun Sampai ini tak bahasa Arab tambah gak paham. Iki aku wis tak pikir kate ngomong ini. Saya itu sampaikan mana yang kira-kira bisa dipahami oleh sampean. Wong ngaji ki yang nontok sing diajak ah, ngaji. Kalau saya ngaji di kalangan akademis, saya pakai bahasa intelek. Eh, model ngadepi wong ceketer-ceketer model. Ya ora paham kok. Wis ngene iki. Dadi nek model wedhus pakanane ya suket. Dedek. Nek model manuk pakanane ya beras kroto ngono iku jok kliru wedhus dilolos semen ngono manuk yo lolon kroto beras manuk dilotek cagak listrik saya kasih ngaji materi ke sampean-sampean njuk teko ihya teko hikam mendem potongamu yo dikai ngaji model ngene-ngene iki sorry sorry Memang saya kasar, saya kasar, memang saya kasar, tapi saya kasar tidak bertujuan menyakitkan, saya bertujuan meyakinkan. Hmm. Dene ono sing tersakiti, salah yang rungokno. jadi rungokno. Gampang kok ngono. Sabun ini ndak ono sing perih. Sabun opo eh, ndak ana sing beri, Masih digelutru di awan ndak ana sing beri. Lah apa Kulite bosok Paham nggih? Oh, janji kulite waras. Oh, kena sabun tak piro gak kira beri, hati lek waras, dikek ngaji model ngene gitu, dayel dayel deal, Alhamdulillah oleh tombo. Ngaji kenean orang muring, ini bosok itu. apa aku ngomong wis ini. iki. aku ngene iki sorry Pak Kusnani aku ya tak hiburan yoan ngene iki. Makane <laughs> aku ya seneng ngadepi. Nomor siji kudu getun, menyesal. Tidak ada taubat tanpa penyesalan. Iku yang garai ae. Roto tak gak iku gak ngegake. Sing sebelah kene lak yo pengin yo. Padha-padha rokokane. Karo nek roto, gak roto ya gak atik sisan kok ae. Tak eno ya masih kene-kene yo ya kepengin yo. Ya. Ingat, satu batang rokok sangat berharga bagi mereka. Apalagi perhatian, apalagi yang namanya penghormatan, apalagi yang namanya penghargaan. Saya yakin saudara-saudaraku yang ada di sini semuanya kepingin berubah jadi baik. Dan itu sudah terwujud, sudah terbukti bahwa nyatanya tak jangan ngaji satu jam setengah lebih masih terus terus terus terus terus. Ini artinya apa? Setannya udah mulai lenyap. Loh iya toh. Kalau kejahatan masih bersarang, ngerasa no tidak ngaji, kerungu ngaji, wurung ngaji tok ilmu Iya ngono barang. Tapi ya alhamdulillah ini dijak ngaji wis mulai seneng. Taman Kari terus noto bagus nah. Jadi yang pertama itu harus menyesal. Ya Allah, lapo aku bian. Lapo aku bian kok. gara-gara Iya sing sabu potong potonganmu ngono ae lho, ngono ae lho kok tak kepingini. Ya Allah, lapo sih aku ngono ae lho kok tak kepingini. Mes sak crut ngono tok. Mari ngono saiki akibatnya nyonyor koyo ngene. Ya Allah. Lah, sarana sarana paling praktis untuk menyesal ya ya di sini tempatnya. Wis manggon ndok kene nek sik gak getun. Siap-siap dadi intipe neraka ngono, wis panggon nduk kene nih saya gak ketun. <laughs> Patak warak itu. Itu lebih es, lebih setan daripada setan yang asli itu. Wis manggon nduk kene nih saya gak ketun. Wis nemen-nemene wong. Makanya sama ini mestinya harus bersyukur. Di panggon nduk kene bersyukur. Artinya sarana untuk taubat itu sangat mudah. Dikai kemudahan karena Gusti Allah untuk jadi orang baik. Timbangannya sih nggak ketangkep, nggak ketangkep iku. Saklawase jadi penjahat saklawase nakal saklawase ngelakoni nglakoni dosa selamanya dia melakukan kemungkaran selamanya dia nggak bisa jadi orang baik sampai mati dia matinya suul khotimah neraka selama-lamanya No, saya kira bisa naudzubillah min dalik barang loh. Masuk kok. Pak Kusnan yang guyang guyung Lo bener lo ini. Yang tidak ketangkep itu malah wah. Dia kemungkinan untuk tobatnya malah susah. Wah aman nih kok, aman nih kok. Ngono selama masih aman merasa merasa masih aman merasa masih aman kejahatan dan kejahatan itu terus terus dan terus meningkat meningkat dan meningkat karena dia merasa aman betul betul wong kulin amu bian yang ngono itu makanya ambil hikmahnya segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya satu menyesal. Lapo aku biyen kok ngono. Saiki sakno anakku, sekolahe opo, Belum lagi anakku wisin dipoyoki kanca-kancae. Bapakmu nang ndi? Bapakmu nang ndi? Bapakmu. Maka saya harus membuktikan. Aku metu kudu dadi ustad. Nah, sampean ku ya ustad maksudnya urusan sing ketat-ketat ini. -ketat. Ya Allah, ya Karim. Satu harus menyesal. Harus menyesal. Nomor satu. Wes, tirokno meneh. Wasani utawi kang kaping Iku al mandeku mandek. Lampu merah. Yang kedua harus berhenti. Stop. Aja ketuntok, ketuntok tapi gak gelem tau terus gelorong, Ini gak tobat itu Tomat. Ngakune nah, tobat kenyataannya tomat Nek gone rutan tobat begitu keluar Aja, ya Eman jenengan eman kene wis dadi wapi metu kambuh mana, Eman. Mbok lek sampean ngene enak, enak nduk kene gak kerja dikai mangan ngono lah. mangan kayak negara ngono ah rokok ana sing ngekeki ngono hmm, saiki negarane bangkrut ya gara-gara wong gak tepak cili-cilikane yang sampean saman ngene iki <laughs> Ya Allah. Yang kedua harus berhenti. Menyesal saja tanpa berhenti. Menyesal tok getun tok tapi gak kelemandek. Itu tobat itu. Karena kaene. Kudu mandek. Wes kate ditirono timbangane diguyu, ini barang wis katen tak iki. Sampeyan aku durung surat asar yo sama yo durung salat asar kok yo. <laughs> Lho Pak, ngajak jamaah, Pak. Padahal sing seragam-seragame gurung karuan jamaah lho salat. Lah sing ngene wis ngajak jamaah lho, Masya Allah. Ngene sapa sing gak kudu nangis, Bro. Subhanallah. Ya, jujur saya merasa kalah dengan jenengan. Begitu masuk langsung disambut tolak al badru alaina. Ya Allah, aku ini nang penjara dan nang pesantren ya. Nah, tiba aja penerbangnya yang kupingnya bolong sama ini. Iku biyen disembeli paralon. Karpe tiru Cristiano Ronaldo, tiru bintang-bintang film. Lah emas sing digawe tindikan. Dhek paralon. Oh, Lapo sih kuping api-api mau rusak ngono iku. Sembuh. Pancene yo wah aku ning ngaji ndok penjara ndi mesti petuk makhluk aneh-aneh ngene mesti. Mesti ngene. Ya inilah gambaran gambaran kehidupan ya, kayak gini. Ini semuanya ada ilmunya. Jadi yang ketiga wasal itu utawi kang kaping telu iku al janji janji al gak baleni gak baleni. Sakarepku sih. Gak ada protes yang ceramah aku tak sampeyan. Ceramah aku lapo protes. Yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi. Jadi diingat-ingat dulu ya. Tiga ini diingat-ingat. Yang pertama apa tadi? getun, yang kedua mandek, yang ketiga janji tidak mengulangi. Udah, tiga ini diingat-ingat dulu. Yang pertama menyesal, yang kedua berhenti, yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi. Ini berkaitan dengan tiga dimensi waktu. Manusia hidup ini pasti mengalami tiga waktu, tiga masa. Yang pertama namanya masa lalu. Nah, sama yang arani yang bien. Kalau dalam bahasa saya ya uh, eh, first time menengok ta urusannya dewe-dewe iki setiap manusia pasti punya masa lalu betul nah yang kedua masa kini sekarang eh, sama ngaran yo saiki naik. nah kalau dalam bahasa saya present time nah sama melok guyu ngerti ta gak ngerti wong nek lagi se setap ini kurang ngerti sih an se setap soalnya kurang ngerti sih an setapak apa mana yang tepuk tangan ini tambah tambah nemen kadang melung guyu saman yang kok ae kari-kari Ya kapan-kapan gaya acara dewi. Yang ketiga masa depan. Saya yakin anda semua punya masa depan. Setiap manusia punya masa depan. Masa depan itu sumben Gitu. Kalau bahasa saya ya next time. Iki tak sampai no arang-arang yuk sama cek no pengalaman nih ngono. Lah ini hubungannya apa? Coba ada kaitannya loh. Menyesal, berhenti, berjanji tidak mengulangi dengan masa lalu, masa kini, masa depan. Diterang, diterangkan apa enggak? Diterangno ta gak? Kapan? Wani piro? Gini. Ya wis nek piro-piro wani. aku kadung gelem aku Soalnya aku kepingin ya setidaknya mudah-mudahan semuanya bisa menjadi baik gitu. Tapi ya mohon maaf, mohon maaf banget dengan bahasa gurauan saya, dengan bahasa candaan saya seperti ini. Mohon maaf banget. Ya, emang saya kepingin, kepingin tidak ada perbedaan di antara kita. Jangan berarti kalau sudah, wah kita sudah dipanggil ustadz, kita harus jaim, jaga imet, macam-macam. Kalau saya enggak, saya lebih senang membaur dengan kroco-kroco model ini. -gini. Ada lagi mbina no lapa sih serbane tawawa. Ndak usah model ngono-ngonoan. Biasa-biasa yang Lho aku lho ceramah nang Korea nang Jepang wis ngene iki nang Hongkong wis ngene iki. Lah wis aku kon udeng-udengan. Tas besak kepel-kepel. Ndak iso aku. Aku yo ngene iki. Saya adalah saya. Ya seperti ini. Seneng karepmu gak seneng jadi tontok jadi rungokno. Ngono nek aku. Ya jelas ono sing gak seneng jelas ono. Tapi insya Allah saya tetep akeh sing seneng. Ya buktine sama saiki wis lewari sepuluh ini, <laughs> Yo. Promosi no penjara ini yuk gak no gaene, Bro. Aku misalnya ngaji dong, ini promosi aku luwih gendeng timbang sampean aku. Lapo? nyantai aja Apa hubungannya? menyesal, berhenti, berjanji tidak mengulangi dengan masa lalu, masa kini, masa depan. Pertama, berkaitan dengan masa lalu. Setiap orang punya masa lalu, betul? <laughs> Masa lalumu kelam, masa lalumu hitam, remeng-remeng. Nah, berkaitan dengan masa lalu, kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan masa lalu kita. Masanya udah lewat. Kata di kapan no, wis keliwat. Sopo sing iso balik neng masa lalu? Doraemon. Ya ikut toh sing iso. Mau mau gorong dibantah, itu kata bantah itu. Makanya tak DCI. Itu kan itu kan hanya film fiksi. Kita kembali ke masa lalu. Saya saya yakin jenengan pun pernah berandai-andai seperti itu. Andaikan saya kembali ke masa lalu, saya akan jadi orang baik. Saya akan melakukan amal-amal yang manfaat. Saya tidak akan meresahkan masyarakat. Sayangnya kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Saya yakin Anda semua kepingin menghapus masa lalu Anda. Betul? Tapi kita nggak bisa kan kembali ke masa lalu. Maka yang bisa kita lakukan apa? Menyesal. Jadi masa lalu yang jelek, masa lalu yang kelam, masa lalu yang hitam, kita harus menyesali semua kejelekan, semua kejahatan yang kita berbuat di masa lalu. Satu. Nah, ini kepala rutan rangi roiso nerang no model ini rangi roiso. Hak roiso. Ya sampai kepala balai pemasyarakatan kau Surabaya yo ya gak kira iso ngene gak kira iso. Ambok ah, oh, wis bintang dua yang tetep gak iso. Duwe melati loro yang tetep gak iso. Pemana <laughs> yang melati ini lagi situ. Lagi tambah lagi seret. <laughs> Yang kedua. Loh, makanya enak, enak lek ngaji karo aku ke enak. Wis kabeh bareng, semuanya derajatnya sama. Jadi yang pakai seragam, yang pegang mic, yang bagian penerbang, yang bagian pendengar, yang tukang syuting, wis pokoke kabeh padha, roto semua. Enggak ada dibeda-bedakno. Sangingane bedane kono ono suguhane nggonmu gak ono ngono tok. Makanya lihat, zaman lihat tadi. Saya disugi tadi, apakah kopinya saya minum? Apakah tehnya saya minum? Apakah airnya saya minum? Apakah buahnya saya makan? Karena saya merasa saya sama dengan jenengan semua. Makanya aku nongsi ngadum rokok gak seneng belas aku mau. Nanti mau uangnya ya. Wong oh, aku lo ngomong ket gitu mau gak ngombe gak apa. Saya menghargai. Menghargai jenengan semua. Gitu loh. Ya engko ya tetep tak ombe rek engko. Ya engko ya menghargai disuguhi masa gak diombe. Ngono. Engko tapi tapi karena karena Anda-anda tidak makan saya enggak. Gitu loh. Karena saya merasa saya dengan Anda sama. Enggak mari mangan iki mau mau mari mangan ndak besok baru puasa tarwiyah arafah sekarang masih tanggal 7 ya terus sedikit lagi masa kini masa kini yang sekarang kita alami nah kita harus berhenti setelah kita menyesali masa lalu yang jelek masa lalu yang kelam maka masa kini kita harus stop, kita harus berhenti dari semua kejahatan, berhenti dari semua kemungkaran, berhenti dari semua kezaliman, berhenti dari semua dosa. Kemudian yang ketiga masa depan. Saudara-saudaraku, berkaitan dengan masa depan, kita nggak tahu apa-apa tentang masa depan kita. Ayo siapa yang tahu tentang masa depannya? Mau jadi apa? Mau bagaimana? Yang seragam pun nggak tahu masa depannya nggak tahu masa depannya bisa jadi lama-lama bisa jadi ya, nggak nggak no aku gak no lo iso-iso moro-moro jadi tersangka kadang-kadang beliau-beliau nggak ikut melakukan apa-apa tapi anak buah yang nggak tepat akhirnya kesangkut menghukum saya model ngono lo kurang apa para pejabat negeri ini sing menteri agama sing macam-macam ku lah gini yang sudah jenderal bintang tiga bisa melebu penjara apa mana melati loro apa mana seleret Loh, ini kan gambaran di dunia kan? Demikian pula di akhirat nanti. Jangan dikira kalau udah punya gelar-gelar al mukarrom al ustad tukang ceramah, terus dijamin surga. Hmm, hmm. Enak banget. Sama sekali nggak jaminan. Apa maneh potongamu? Nah, Kita nggak tahu tentang masa depan kita. Mohon maaf banget, mohon maaf banget. Jangankan masa depan yang 10 tahun lagi. Jangankan setahun lagi, jangankan sebulan lagi, jangankan seminggu lagi. Besok kita masih ada di dunia ini atau tidak? Nggak ada yang tahu, betul? Kita nggak tahu masa depan kita. Saiki sampean saya sehat-sehat. Sebulan lagi zaman meninggal kan nggak tahu. Demikian pula Pak Husnan. ya pak nanti barang sekarang masih sehat ganteng gagah besok apa masih ganteng apa masih gagah kan nyundak ya roh misalnya tempat kejeblosan kompor dor tukang syuting saiki sendeng kayak aku ngintip aku engkau jam setengah itu mati karo mati lampu maksudnya demikian pula saya sekarang saya masih kasih ceramah di sini nah terus matiku sangat puluh tahun mana yuk karo nggak usah karepku sih nah, makanya sama pengen enak jadi yo tukang ceramah nah, tapi yo ngaji yo nah karena kita nggak tahu apa-apa tentang masa depan kita baik atau tidak di akhir hayat kita nanti. Kita nggak tahu, nggak ada jaminannya. Maka kita harus berjanji untuk tidak mengulangi maksiat. Kalau berjanji tidak mengulangi maksiat, otomatis bertekad melakukan taat. Paham gak? Orang itu kalau sudah punya janji tidak akan melakukan maksiat, bertekad melakukan to'at, Meskipun andekan usianya tinggal pendek, ini sama Allah dikasih pahala banyak seakan-akan usianya panjang, dia melakukan ibadah pahalanya banyak. Niatul mukmin khairun min amali. Niat kebaikan seorang mukmin itu jauh lebih baik daripada amalnya. Dan ingat, sebanyak apapun dosa, Sebanyak apapun kesalahan, asal kita mau taubatan nasuha diampuni sama Allah. Karena innallaha ghafurur Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Masih dosamu sondo langit, seake-ake dosamu. Asal taubatan nasuha pasti pasti pasti diampuni sama Allah. Bagi Allah, banyaknya dosamu itu tidak penting bagi Allah. Yang penting adalah taubatmu. Meskipun dosamu tumpuk-tumpuk, molimo khatam balak-balik. Oh, serah trimo enam Pokok sampeyan semua mau taubatan nasuha pasti diampuni sama Allah. Bahkan bisa-bisa ndak usah mampir ke penjara neraka akhirat ndak usah, langsung ke surga. Asal taubatan nasuha, gitu loh. Loh katanya kalau banyak dosanya dihukum dulu di neraka, baru dientas dimasukkan ke surga. Mohon maaf, membersihkan dosa nggak nggak harus di akhirat, membersihkan dosa nggak harus di neraka. itu, dosa ngenteni no akhirat no neraka, kesuwen le. Suwen, bersihkan aja di dunia. Caranya taubatan nasuha. Waduh karo HP lo, seake-ake data opo kada ribuan data. Begitu kena deal entek datane. Nol dosamu sak piro akeh didil nol entek dosamu paham nggih wis ya wis wis paham saya kurang ya mengajukan permohonan dengan Pak Kusnan untuk kapan-kapan bisa menghadirkan saya lagi ya, ngono soalnya nek potonganmu katanya kano dewe gak kira gablek duit ya ndak ada waktu artinya ndak ada kesempatannya ndak ada kesempatannya Nah, Sampai nih soyo ya ditekani ini, karena soal subhanallah mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan panjenengan semua bisa memberikan motivasi dan spirit kepada panjenengan semua untuk menjadi lebih baik. Kenapa bahasa saya lebih baik? Karena saya yakin panjenengan semua sekarang di sini sudah baik. Cuma tentu kita kepingin lebih baik, lebih baik dan lebih baik terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله Mari sama-sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. sekalian dengan menyebut berzikir mengagungkan asma Allah mari sama-sama kita merasa sebagai hamba Allah yang banyak zalimnya banyak dosanya kita menundukkan kepala kita menyatukan hati kita kita sambungkan kepada Allah mudah-mudahan semua kesalahan dosa yang kita perbuat di masa lalu mendapatkan maghfirah, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah menjadi orang baik, bertambah baik dan bertambah baik, mendapatkan keberkahan dalam hidup, mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. يا الله يا Allah, Ya Allah, Ya Allah. sekali lagi sama-sama ya Allah ya Allah ya Allah. الله يا الله يا الله يا Saudara-saudaraku, Allah sangat dekat dengan kita ialah Allah yang menghadirkan kita di dunia ini Yang maha agung dengan segala karunia-Nya Walaupun Allah tahu kita sering mengkhianatinya Tapi Allah tidak pernah berhenti Melimpahkan nikmatnya Walaupun Allah maha tahu kita sering mengingkarinya Tapi bukankah pertemuan ini Allah juga yang menentukan Saudara-saudaraku Marilah sejenak kita tafakur tentang perjalanan hidup yang telah kita jalani selama ini. Hari berganti hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Berarti kian dekat saat kepulangan kita. Mau tidak mau, hidup kita akan berakhir. Dunia hanyalah mampir sebentar saja. Sudah banyak orang-orang yang sebelum kita kini sudah menjadi tulang belulang. Dunia hanya tempat pertinggahan sementara. Dunia adalah ladang kita beramal. Dunia adalah tempat mencari bekal pulang. Saudaraku, banyak di antara kita yang tidak mengenal arti hidup. Tiap hari memburu dunia. Padahal semua tidak ada yang akan dibawa kecuali amal-amal kita. Mungkin ada di antara kita yang masih lama. Tapi mungkin ada di antara kita yang pertemuan ini merupakan pertemuan yang terakhir. Mungkin nanti malam malaikat maut sudah datang menjemput. Dan kita harus siap. Saudaraku, bekal apakah yang sudah kita siapkan untuk pulang? Mata kita berlumur dosa, telinga bergelimang dosa, Kata-kata kita banyak melukai hati, jarang menyebut nama Allah dengan ikhlas. Pikiran kita penuh kekotoran. Tubuh kita kadang kita penuhi dengan perbuatan haram. Yang kita makan banyak yang haram. Hati kita penuh kesombongan. Amal kita banyak yang ria, ingin dipuji orang. Kepada orang tua kita sering menyakiti dan durhaka. Kepada orang-orang yang lemah kita sering berbuat dolim. Lalu mana yang akan kita jadikan bekal kepulangan kita? Sholat kita amat jarang bisa khusyuk. Sedekah hanya sisa uang, itu pun sangat kecil nilainya. Menolong orang kita tidak pernah. Sungguh, andaikan amal kita ditimbang yang baik dengan yang buruk, Tentu kita sadar dan kita tahu betapa sedikitnya amal baik kita. Saudaraku ya Allah. Andai kata kain kafan besok membungkus tubuh kita, sudah habis kesempatan kita untuk beramal. Kening kita tidak akan lagi bisa bersujud. Andai tubuh kita sudah terbujur kaku, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi nikmatnya tahajud. Andai mata kita sudah terpejam selama-lamanya, kita tidak akan pernah bisa membaca Al-Quran. Tidak bisa menatap dengan penuh kasih sayang. Andai lidah kita sudah kaku membeku, lisan tidak akan lagi bisa menyebut nama Allah. Tidak ada lagi keindahan berzikir, memuji Allah. Kaki kita tidak bisa melangkah ke tempat kebaikan. Tangan kita sudah kaku, tidak akan bisa menolong orang. Andai kita sudah menjadi mayat, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Mengapa kita menyanyiakan kesempatan hidup ini dengan maksiat, maksiat, dan maksiat? Di akhirat nanti, kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang semua yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap orang yang kita zalimi akan menuntut kepada Allah. Mungkin pahala kita yang cuma sedikit, harus kita gunakan untuk membayar kepada orang-orang yang kita zalimi. Berapa banyak fitnah yang tersebar dari mulut kita Berapa banyak orang-orang yang terluka perasaannya karena perilaku kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma inna nas'alaka al-khaira kullah ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله Ya Allah Wahai yang maha menatap Wahai yang maha agung Inilah kami hamba-hambamu yang berlumur dosa Ya Allah Yang tak tahu diri Yang mengkhianati nikmat-nikmat darimu Ya Allah Bukankah pertemuan ini engkau yang menakdirkan Jadikan pertemuan ini pertemuan yang engkau ridhoi Ya Allah Andaikan hati kami kotor karena banyak dosa, ampuni sebanyak apapun dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala salah khilaf saya Anwar Zahid yang dhaif, saya Anwar Zahid yang bodoh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini dibarokai dan diridhi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على محمد وعديناك وكم